Ikhwana filah, barakallahu fikum. <clears throat> Kita kembali insyaallah melanjutkan dari kitab Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah dari sahih al-imam al-bukhari rahimallahu taala kita masuk pada hadis yang ketujuh insyaallah qala al-bukhari berkata al-imam al-bukhari rahimahullahu taala قال حدثنا قتيبة بن سعيد Haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Salah seorang imam besar dari masyayikh Al-Imam Al-Bukhari. Sekedar faidah Al-Imam Al-Bani rahimahullah ta'ala menyebutkan faidah terkait dengan seorang rawi yang bernama Qutaibah bin Sa'id. Perawi yang bernama Qutaibah bin Sa'id. Perawi ini di antara perawi-perawi tiga Al-Abadilah Abdullah ibn Mubarak, Abdullah ibn Wahab, Abdullah bin, Yaz, bin Zaid bin Yazid bin Mukri. Tiga abadilah yang tiga tersebut bila meriwayatkan dari seorang raw yang bernama Abdullah ibn Lahiyah maka riwayat Abdullah bin Lahiyah adalah sahih. Namun Bila yang meriwayatkan selain dari tiga orang tersebut, maka hadis riwayat Abdullah bin Layyah menjadi lemah. Namun, ahli imam Al-Bani menambahkan, selain dari tiga ulama tersebut, Abdullah Ibn Mubarak, Abdullah Ibn Wahab, Nam, dan juga Abdullah bin Yazid bin Mukri, selain dari ulama-ulama yang bis, yang mengangkat riwayat Abdullah bin Lai yang menjadi sahih kuat ada riwayat Kutaibah bin Sa'id. Bila Kutaibah bin Sa'id meriwayatkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Wahab, eh, Abdullah bin Ibn Lahiyah, maka riwayat Abdullah bin Lahiyah menjadi sahih. Nah, demikian faedah dari Al-Allamah Al-Albani rahimallahu taala Qala haddatsana Lais berkata Kutaib bin Sa'id telah mentahdidkan kepada kami Lais dari Aqil Ali Zuhri Qala akhbarani Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah عن أبي هريرة رضي الله تعالى dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala beliau berkata Lamma tuwfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastukhlifa Abu Bakr ba'dahu wa kafara man kafar min al-Arab ketika meninggal wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan digantikan oleh khalifah sahabat As-Siddiq Abu Bakr radhiyallahu anhu nam dengan kesepakatan ijma kaum muslimin ijma sahabah radhiyallahu anhu majma'in mereka sepakat nam sepeninggal Rasulullah yang menjadi khalifah yang menggantikan khilafah enam adalah seorang sahabi as-siddiq Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu taala anhu wa kafara man kafar Arab pada waktu itu dalam kondisi <clears throat> digoncang berbagai fitnah semeninggal beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam muncullah dan kafirlah orang-orang kafir dari kalangan Arab. Banyak di antara mereka mengaku sebagai nabi. Musalama al-Kadzab dan juga Al-Aswad Al-Ansi Tulaihah Al-Asadi wasajah ini di antara mereka-mereka mengaku sebagai nabi setelah sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga murtadlah di antara orang-orang murtad waktu itu sehingga Khalifah Abu Bakar Siddiq menghadapi sekian banyak ujian fitnah di waktu itu belum lagi sekelompok kaum muslimin yang mereka tidak mau menunaikan zakat. Mereka menolak untuk diambil zakat, zakatul mal. Ima karena sengaja. Ataupun karena subhat. Atau sebagian mereka terhalangi untuk menunaikan zakat karena penguasa kabilahnya melarang, bangsanya melarang. Demikianlah kondisi waktu itu. Bahkan di antara mereka enam terkena subhat. Subhat kenapa kok mereka mencegah tidak mau menunaikan zakat zakatul mal setelah sepeninggal beliau Rasulullah saw Alaihi Wasallam. Subhatnya adalah ketika memahami Al-Quran Alkitab. Nam tidak sebagaimana pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu majma'in maka akan banyak salahnya. Sebagaimana sebagian mereka memahami konteks Al-Quran tanpa merujuk kepada para sahabatul kiram. Sebagaimana subhat yang menimpa sebagian kaum muslimin yang dengan sebab itu mereka menghalangi menolak zakatul mal. Yaitu mereka mereka memahami firman Allah Subhanahu wa taala Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alimun surat at-taubah Kata Allah Jalla wa'ala, khut min amwalihim. Perhatikan. Sebuah faedah yang berharga. Sebuah faedah nafisah. Ketika memahami sebuah ayat, tanpa merujuk kepada ulama salaf, kepada para sahabat, maka menjadi salah kaprah. Meninggalkan sebuah kewajiban. Kata Allah Subhanahu wa taala, khut min amwalihim. Ambillah dari harta-harta mereka. Ambillah dari zakat-zakat harta mereka. Sadaqah sebagaimana sadaqah atas zakat. Tutahhiruhum biha. Nah, yang dengan sadaqah itu engkau bisa mensucikan membersihkan jiwa mereka. Wa tuzakkihim membersihkan dan mensucikan mereka dengan sedekah zakat tersebut. Dalam ayat ini fikum mereka memahami ayat dengan lahiriah yakni ambillah harta zakat mereka nam sebagai sedekah sebagai zakat supaya engkau wahai Muhammad tutahhiruhum supaya engkau wahai Muhammad untuk membersihkan mereka waktu zakihim dan mensucikan mereka dengan zakat tersebut. Wasalli alaihim dan doakan untuk mereka. Nah, di sini kata mereka zakat tidak boleh diambil kecuali oleh Rasulullah SAW sendiri. Karena tidak mungkin, karena tidak ada yang bisa membersihkan jiwa kita. Enam, mensucikan jiwa kita melainkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sudah meninggal dunia, apakah ada seseorang yang bisa membersihkan jiwa kita? Membersihkan jiwa manusia? Ini subhat mereka. Ayat ini khut min awalihim ini khitab perintah kepada Rasul Nah, perintah kepada Rasul, khut ambillah wahai Muhammad harta benda mereka. Bukan kitabnya kepada semua orang. Bukan kepada khilaf, khalifah Abu Bakar, Umar dan selanjutnya. Tidak, ini kitab khut min amwalihim. Allah perintahkan kepada siapa? Nabinya Muhammad untuk mengambil memungut zakat kaum muslimin. Dan tidak ada seorang pun yang mampu membersihkan jiwa dan sekaligus mensucikan jiwa melainkan tazkiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini subhat mereka. Dikatakan subhat karena mereka hanya sekedar memahami nas Al-Qur'an sesuai dengan pemahaman mereka sendiri tanpa merujuk kepada para para sahabat al-kiram para sahabat al-kiram ayat ini ikhwana fillah barakallahu fikum walaupun perintah ini kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam namun juga berlaku kepada seluruh umatnya nah sebagaimana perintah-perintah salat perintah-perintah zakat dan perintah yang lainnya. Nah, tidak hanya berlaku kepada siapa? Rasulullah. Nah, tetapi berlaku pula kepada umatnya. Ketika tidak ada nas yang menunjukkan khususiah, tidak ada nas dalil yang menunjukkan khususiyah perintah syariat itu hanya berlaku khasah berlaku khusus untuk Nabi Allah alaihi wasallam maka kembali kepada al-umum kembali kepada secara umum seluruh perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu berlaku untuk seluruh umatnya kecuali bila ada nas dalil yang sahih yang jelas bahwa perintah itu khusus ya bagi Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Termasuk dalam masalah ini. Khud min amwalihim. Ambillah wahai Muhammad harta zakat mereka. Zakat harta benda mereka. Walaupun konteks ini perintahnya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, namun secara umum berlaku pula kepada seluruh umatnya. Kecuali Bila ada nas, dalil yang sahih, yang jelas, yang menerangkan bahwa ini khususiah bagi Rasulullah SAW bukan untuk umatnya. Demikianlah hadis syariat al-Islamiyah. Demikian seluruh ahkam syariah diniyah. Maka berlaku untuk seluruh umat manusia. Umatul Islam. Kecuali ada dalil nas yang sahih yang menerangkan menjelaskan bahwa itu hanya khususnya bagi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sebutkan sahabat satu seorang sahabat saja yang bersama mereka. Enam, seorang sahabat satu saja yang bersama mereka memahami ayat ini khut min awalihim adalah khusus bagi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang berhak yang boleh memungut zakat hanya Rasulullah sebutkan siapa seorang sahabat tidak ada. Nah, sebagaimana kaum khawarij pemberontak yang menentang melepaskan bayat kepada Ali bin Abi Thalib maka didatangilah oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma maka hujjah yang terkuat untuk membantah kaum khawarij adalah adakah satu seorang sahabat bersama antum? Enam, adakah seorang sahabat yang bersama antum membela kalian, memahami nas-nas Al-Quran sesuai dengan pemahaman kalian? Adakah seorang sahabat? Tidak ada. Ini sebuah hujjah Enam yang qati'ah. Yang balighah. Hujah yang mematikan. Yang bisa memukul, membungkam subhat mereka. Demikian pula berbagai subhat-subhat yang lainnya. Demikian pula berbagai bid'ah-bid'ah yang lainnya. Yang muncul tengah-tengah umat Islam ini. Maka tidak ada satu bid'ah pun. Tidak ada satu kelompok yang sesat pun firqah sesat pun di belakangnya ada seorang sahabat, seorang salaf, seorang ulama kibar tidak ada. Naam. Demikian akhwana fillah. Barakallahu fikum sehingga munculnya subuhat, munculnya al-bid'ah, munculnya al-muhdatsat karena mereka memahami sebuah nas enam tanpa merujuk kepada ulama salaf tanpa memahami Al-Quran sesuai dengan ulama salaf. Naam. Qala Umar li Abi Bakar radhiyallahu anhu selanjutnya maka sahabat Umar berkata kepada sahabat khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu memerangi termasuk yang diperangi oleh beliau adalah para mani zakat orang-orang yang tidak mau membayar zakat tidak hanya memerangi Musalam al-Kadzab, Al-Aswad al-Ansi, dan kelompok-kelompok yang murtad yang lainnya, bahkan belum memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat tersebut. Maka Umar radhiyallahu anhu nam memberikan sanggahan kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada kelompok yang terakhir tadi kelompok kaum muslimin yang mereka tidak mau membayar zakat. Nah, maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan kaifa tuqatilun nasa? Bagaimana Anda memerangi, bagaimana Anda wahai memerangi manusia sementara mereka waqad qala Rasulullah sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan umirtu an qatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah afa minni ma lahu wa nafsahu illa bihaqqi wa hisabu ala allahi sementara Baginda Rasulullah SAW telah mengatakan, saya diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merangi manusia hingga mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Maka barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat Allah ilaha illallah, dia telah terjaga dariku harta bendanya dan jiwanya kecuali dengan haknya. Nah, wahisabu Allah, ada hisabnya sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang saya telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia telah terjaga harta bendanya. Terjaga pula jiwanya kecuali dengan perkara yang hak. Adapun hisabnya enam sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqala maka Abu Bakar menjawab dengan jelas dengan kokoh tidak ada keraguan dalam kalbu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wallah dengan sumpah lagi wallahi dengan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala lau qatilanna man farraqa baina salati waz zakati fa inna az-zakata haqqul mali wallahi "Lau mana'uni iqalan kanu yu'adduna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi." Maka sahabat Abu Bakar bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, "Sungguh demi Allah, saya akan perangi mereka la lauqatilanna sungguh-sungguh aku akan perangi mereka barang saya membedakan salat dan zakat Barang sahabat membedakan antara salat dengan zakat. 6. Salat perkara yang wajib mereka tunaikan. Tetapi mereka tidak menunaikan zakat. Membedakan ini salat adalah perkara yang wajib, ada zakat tidak. Bukan perkara yang wajib. Enam, bukan rukun Islam. Bagian dari rukun Islam yang lima membedakan antara hukum salat dengan hukum zakat. Yang dua-duanya adalah kewajiban Bal min arkal Islam fa inna zakata hakul mal. Sesungguhnya zakat adalah haknya harta. Wallahi demi Allah kata beliau radhiyallahu ta'ala kalau seandainya mereka mencegah dariku satu ikal satu ikal saja yang dahulu mereka membayarnya menunaikannya kepada bang jinda Rasul alaihi salatu wassalam laqataltuhum ala man'ih. Sungguh aku akan perangi mereka karena mereka menghalangi zakat tersebut. Faqala Umar maka berkatalah Umar radhiyallahu taala anhu, demi Allah, ma huwa illa an ra'aitu Tidaklah enam tidaklah dengan sebab itu melainkan aku melihat Allah subhanahu wa ta'ala Nam telah melambangkan dada Abu Bakar As-Siddiq lil qitali merangi mereka. Fa'araftu annal haq sehingga aku pun mengerti. Aku pun faham. Aku pun mengakui bahwa Abu Bakar adalah dialah beliau yang benar dalam masalah ini. Demi Allah, mahwa tidaklah beliau Abu Bakar As-Siddiq melainkan aku telah melihat Allah telah melapangkan, mengokohkan dada Abu Bakar Siddiq sehingga pun aku pun juga meyakini itulah yang benar. Kata Umar radhiyallahu taala anhu. Ikhwana billah barakallahu fikum. Di sana ada riwayat yang lebih jelas, yang lebih lengkap. Sebagai alasan memperkuat, sebagai alasan yang memperkuat kebenaran pendapat sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Riwayat-riwayat mendukung bahwa istihad Abu Bakarlah yang tepat dalam masalah ini yaitu riwayat dari sahabat Abu Hurairah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dan juga riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Naam. Riwayat alimah Muslim dengan lafaz Umirtu an uqatilan nasa saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merangi manusia hingga mereka bersyahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dengan tambahan wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Hingga mereka bersyahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah dan hingga mereka melaksanakan menegakkan salat wa zakat dan juga mereka menunaikan zakat. Ini tambahan yang lebih lengkap, yang lebih sempurna, yang menguatkan istihad sahabat Abu Bakar bahwa dalam riwayat ini, riwayat Abu Hurairah, riwayat Jabir bin Abdullah, riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dengan tambahan wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat, menguatkan membenarkan istihad Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sungguh aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merangi manusia hingga mereka bersyahadat dengan dengan dua kalimat syahadat hingga mereka menegakkan salat dan hingga mereka menunaikan az-zakat. Sehingga orang-orang yang tidak menunaikan zakat tidak aman dari untuk diperangi. Nah, tidak aman dari ancaman al-qital. falu dzalika Jika mereka melaksanakan semuanya itu, mengucapkan dua kalimat syahadat, menegakkan as-salah dan menunaikan zakat, Enam, asamu minni bima'ahum baru mereka aman terjaga dariku darah mereka dan juga harta benda mereka illa bihaqil islam kita dengan hak islam Wahisabuhum ada adabul hisab perhitungan amal ibadah mereka tergantung sesuai dengan perhitungannya Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dalam riwayat yang lainnya, "Inda Burairah wa yu'minu bi wa bima ji'tu Hingga beriman denganku dan juga beriman dengan segala apa yang dibawa olehku. Ikhwana billah barakallahu fikum. Walaupun dua-duanya sahabat Umar dan juga sahabat Abu Hurairah, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nam tidak mendapat riwayat yang tadi yang lebih lengkap, lebih sempurna. Namun Khalifah Abu Bakar Siddiq memahami enam hadis tersebut yang dibawakan oleh sahabat Umar radhiyallahu taalaanhu walaupun tanpa dengan tambahan wa yuqimus salata wa yutuz zakata tapi beliau seorang yang faqih nah beliau mengatakan wallahi demi Allah lau qatilanna man farraqa baina salati waz zakat beliau enam tingkat kefakihannya beristimbat Demi Allah sungguh aku akan perangi mereka. Barang saya membedakan hukum sholat dengan hukum zakat. Nah. Demikianlah kefakihan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam memahami nas tersebut. Nah, sehingga beliau mantap kokoh untuk merangi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat mereka sebagaimana memerangi orang-orang yang tidak mau sholat lebih-lebih lagi ternyata ada dalil-dalil yang lainnya yang lebih lengkap dan memperkuat enam kebenaran istihad, istimbat sahabat As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dari sini ikhwana fillah barakallahu fikum yang terkait dengan <clears throat> kitab ini Kitabul Ittisam bil Kitab Sunnah Demikianlah para salaf para sahabat radhiyallahu taala anhum di dalam berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan juga As-Sunnah di dalam mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam mengagungkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana pekokohan kemantapan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengamalkan sunnah Nabi ini. sekalipun mereka hanya tidak mau membayar zakat berupa satu ikol sekalipun. Sepele. Tetapi enam kelas seandainya mereka membayarnya di masa Rasulullah walaupun satu ikol dia tunaikan dia bayarkan kepada baginda Rasul sekarang tidak mereka tunaikan mereka tidak bayarkan enam beliau perangi dalam rangka takdim sunnah dalam rangka mengagungkan sunnah syariat Islamiah ini demikian pula tawaduknya Umar radhiyallahu taalaanhu kebenaran adalah sesuatu yang paling utama di hadapan mereka sesuatu yang paling mulia yang mereka kedepankan sehingga enam bila telah datang al-haq maka itulah yang paling utama yang dia terima dia junjung setinggi-tingginya sebagaimana enam akhlak sahabat Umar radhiyallahu taala anhu Di antara fikih hadis ini, ikhwana fillah barakallahu fikum, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka terjaga darah dan juga hartanya. Tidak boleh dirampas harta bendanya. Enam. Kemudian dilihat kondisinya. Jika dia jujur apa yang dia katakan, fabihi wa ni'mat. Namun jika dia dusta, nah, atau menjadi seorang munafik, maka disikapi dengan yang pantas bagi mereka. Tetapi hukum asalnya adalah apa? bila telah menaikkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah dan juga Muhammad dan Rasulullah terjaga. Darah dan harta benda mereka. Ini hukum asalnya. Tidak boleh kita bunuh, kita perangi kecuali dengan hak, pihak Islam. Seperti tidak menaikkan sholat, tidak menaikkan zakat, dan sebab-sebab yang lainnya. Sebagaimana kisah Usama radhiyallahu taala kisah yang masyhurah ketika sahabat Usama radhiyallahu anhu dikirim oleh baginda Rasul alaihi salatu wasalam al khuraqah maka di pagi harinya kami mendapati kaum. Kami perangi mereka. Walahiktu ana warajulun ansari minhum. Saya bersama seorang ansar mendapati seorang laki-laki di antara mereka. Orang-orang kufar. Falamma ghashinahu. Ketika kami mengepung dia. Mengepung tinggal memenggal. Tinggal menebas membunuhnya. kalau tiba-tiba laki-laki itu mengatakan la ilaha illallah. Fakafal ansar. Maka seorang ansar dia tercegah. Enam berhenti. Tidak menunjukkan untuk memerangi orang tersebut. Fata'antuhu birumhi hatta tuhu, Tetapi saya Usama bin Zaid saya menikamnya Enam, menebasnya, menombaknya dengan tombak saya hingga saya berhasil membunuhnya. Falamma qadimna balaghan nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kami pulang sampai hal itu kepada Nabi. Nabi ila alaihi salatu wasallam faqala ya Usamah wa Usamah maka Nabi pun menegur kepada Usamah radhiyallahu anhu Aqatal tau ba'da maqala la ilallah. Apakah engkau membunuh dia setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Qultu kana muta'awidan wa ya Rasulullah. Dia mengucapkannya itu karena dalam rangka untuk mencari perlindungan dengan kalimat la ilaha illallah. Faman zala kariruha hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Maka Rasul mengulang-ulang kembali. Akatal tahu ba'da maqala la ilallah. Wa fi riwayat asaqaqta qalbah. Apakah telah membuka dadanya, membelah dadanya. Sehingga dia mengucapkannya karena nifat, Karena takut. Enam. Dari sini ikhwana fillah barakallahu fikum. Sebagai hujah dalil. Bahwa seorang kafir jika bersyarat Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah baik Yahudi atau Nasrani atau Wasani, Majusi, ya, Nam dan lain sebagainya maka terjaga darah dan harta benda mereka. Nah, dari sini pula ikhwan afillah barakallahu fikum kita juga bisa mengambil sebuah fikih hadis wajibnya kita enam bermuamalah dengan zahir yang tampak dari seorang tersebut. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan menjaga hak-hak Islam secara zahir maka tidak boleh bagi kita melainkan mensikapinya dengan zahirnya dan kita serahkan haika sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kondisi orang-orang munafikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka salat bersama kaum muslimin berpuasa bersama kaum muslimin, bahkan sebagai mereka berjihad bersama kaum muslimin, maka Rasulullah juga bermuamalah sebagaimana muamalah yang lainnya secara zahir. Walaupun Rasulullah tahu siapakah orang-orang munafikin waktu itu. Tapi demikianlah Islam menghukumi, menghukumi sesuai dengan zahirnya. Ikhwana fillah barakallahu fikum di sini sebuah masalah tentang bagaimana hukum meninggalkan as-salah. Ikhwana fillah barakallahu fikum masalah masalah terjadi khilaf di antara para ulama kita. Nam apakah tarikus salati amdan dengan sengaja karena malas kemalasan yang dia lakukan. Enam, apakah dia seorang kafir? Walaupun masih meyakini tentang kewajiban sholat. Ijma kaum muslimin. Barang siapa yang tidak meyakini tentang wajibnya sholat, walaupun dia melaksanakannya, dia telah kafir. Ijma. Kaum muslimin sepakat barang siapa yang meyakini tidak wajibnya sholat walaupun dia melaksanakannya dia kafir yang jadi masalah adalah orang-orang yang meninggalkan sholat dalam kondisi meyakini bahwa itu adalah wajib fardu fardu aini. Kebanyakan para sahabat radhiyallahu anhu majma'in mereka mengatakan kafirnya orang-orang yang meninggalkan sholat enam dengan sengaja atau dengan malas sekalipun walaupun dia meyakini tentang kewajibannya. Ini pendapat jumhur sahabat. Bahkan yang mengatakan ijma sahabat wallahu alam. enam tetapi jumhur ulama setelah zaman generasi sahabat Kebanyakan mereka mengatakan tidak kafirnya. Termasuk pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nam, Selama masih meyakini tentang kewajibannya. Ikhwati fila barakalafikum. Asyikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah ta'ala mungkin di antara para ulama Enam. Yang tidak mengkafirkan. Yang tidak mengkafirkan. Orang-orang yang meninggalkan sholat. Dengan sengaja atau dengan malas. Selama masih meyakini kewajiban sholat. Ini pula yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimallahu ta'ala. Namun ikhwan fillah barakallahu fikum ini pembahasan yang sangat rumit khilaf di antara para ulama kibar dalam masalah ini. Wa ala kulli hal nam seorang muslim seorang muslimah tidak pantas dia meninggalkan salat karena salat adalah ibadah yang paling mulia sebagai barometer amal ibadah yang lainnya. Sebagaimana riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala Rasulullah mengatakan Idza salahat nam salaha sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi Salat sebagai barometer amal ibadah yang lainnya. Jika salatnya baik, maka teranggap baik seluruh amal ibadah dia. Teranggap baik seluruhnya. Ibadah siamnya, ibadah sedekahnya, ibadah hajinya, sehingga ibadah salat memiliki kedudukan yang tinggi. barakallahu Sebagai patokan utama timbangan yang paling utama, pemberat yang paling utama as-salah. Sebaliknya pula idza fasadat jika rusak ibadah salat ini menjadi rusak seluruh amal ibadah dia. Cukuplah hari ini sebagai cambuk untuk kita semuanya untuk bersungguh-sungguh memperhatikan ibadah yang satu ini dengan serius syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, rukun-rukunnya, hendaklah kita jaga dan kita merojai kembali. Enam, kita merojai, kita mengulang-ulang kembali ahkam salah. Secara bahir dan juga kita perlu memperbaiki al-khusu dalam sholat kita. Ikhwana fila barakallahu fikum. Salafun salih radhiyallahu anhum majma'in. Mereka orang-orang mutamasikuna berpegang teguh dalam seluruh amal ibadah dalam seluruh agama tidak hanya mereka berpegang teguh dalam rasa prinsip dan manhaj tetapi mereka juga berpegang teguh dalam masa ibadah. Mereka tidak hanya berpegang teguh dalam masalah manhaj dan akidah. Kemudian meninggalkan menyepelekan masalah ibadah tidak. Mereka adalah orang-orang ahli ibadah. Mereka orang-orang ahli khasyah. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika Aisyah radhiyallahu anha diperintah oleh Rasulnya ketika beliau sakit menyuruh Aisyah radhiyallahu anha untuk menyampaikan perintah beliau agar abahnya untuk menggantikan mengimami kaum muslimin. Maka Aisyah menyanggahnya, "Ya, ya Rasulullah, sesungguhnya abahku itu tidak tidak kuat, tidak mampu." nah untuk mendengarkan ayat, membaca ayat. Setiap kali membaca ayat Al-Quran, beliau menangis. Seorang khalifah yang mulia. Seorang khalifah yang pemberani. Yang luar biasa syajaahnya. Di mana beliau ketika menjadi khalifah dihadapkan dengan berbagai fitan. Orang-orang murtadin, murtad Musalam al-Kadzab, Al-Aswad al-Ansi, Tulaih al-Ansari, Asajjah. Ini orang-orang punya pasukan. Punya umat. Yang mereka yang belum menghadapi kelompok-kelompok yang demikian tersebut. Yang mengaku sebagai nabi. Belum lagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Belum lagi harus melawan tentara-tentara dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan Usama. Pasukannya Usama harus diberangkatkan. Kalau bukan karena keberanian beliau, kejujuran beliau dalam termasuk di sunnah. Nah, dalam kondisi, dalam kondisi internal waktu itu umat Islam kurang mendukung. Banyak yang murtad banyak yang menyimpang. Banyak menjadi kafir kembali. Mau memberikan, memberakan pasukan Usama bin Zaid. Ini sebuah resiko yang besar. Tetapi dalam rangka itu menjalankan perintah Rasulullah SAW. Ini semua karena keyakinan, kejujuran, tawakal dan takwa yang jujur, yang ikhlas dari sahabat As-Siddiq radhiyallahu taala anhu Dari sini pula ikhwan fillah menunjukkan kefakihan dalamnya kefakihan fikih beliau sahabat siddiq radhiyallahu taala anhu Nah, berikutnya adapun hukum orang-orang meninggalkan zakat maka para ulama kita tidak sebagaimana hukum meninggalkan sholat. Adapun orang-orang yang tidak menunaikan zakat dengan sengaja atau dengan malas, maka belum dikafirkan. Nah, mereka seorang orang-orang ahlu sholat orang-orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi enam tidak terjaga darah mereka. Tentunya yang melaksanakan ini adalah ulati umur penguasa, pemerintah kaum muslimin bukan enam individu-individu masyarakat biasa. Tapi yang menegakkan al-haq wal kital wal muqatalah untuk merangi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat adalah haknya wali al-amr. Nah. Di antara dalil pula seseorang yang tidak menaikkan zakat, tidak terjaga darah dan juga hartanya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tabu wa aqamu shalah wa atu zakata khallu sabilahum. Innallaha ghafurun rahimun." Jika mereka bertaubat, menegakkan salat, menunaikan zakat, fakhallu sabilahum. Maka biarkan jalan mereka. Fakhallu, maka biarkan mereka. Jika orang-orang kafir bertaubat, masuk Islam, bersahadat dengan dua kalimat syahadat, kemudian menunaikan salat dan juga zakat, biarkan mereka. Dari sini khonafillah barakallahu fikum, nam menguatkan bahwa membayar zakat adalah enam pencegah yang pen, penjamin darah dan juga jiwa mereka. Bila mana dia tidak membayar zakat yang wajib baginya, maka tidak terjaga pula darah dan juga harta bendanya. Sekali lagi, ini haknya siapa? Penguasa pemerintah kaum muslimin, bukan pribadi-pribadi muslim. Dalam ayat yang lainnya khawana fillah barakallahu fikum fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakat fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan salat dan juga membayar zakat, maka mereka adalah saudara kalian saudara seagama. Ayat ini di dalil penguat pendapat para ulama yang mengatakan kafirnya orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Allah mengatakan fa'intabu wa aqamu sholata. Jika mereka bertaubat dan menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka jadilah mereka sebagai ukhuwah saudara kalian. Berarti kalau mereka meninggalkan salat bukan saudara kaum muslimin. Nah, ini dalil yang dijadikan, yang dijadikan sebagian para ulama tentang kafirnya orang-orang yang meninggalkan sholat. Walaupun sebagian para ulama berpandangan tidak kafir selama masih meyakini kewajibannya. Bahkan dengan ayat ini pula menunjukkan bahwa tidak kafirnya orang-orang meninggalkan salat walaupun dengan sengaja dalam kondisi masih meyakini kewajibannya. Coba perhatikan. Allah mengatakan fa in tabu aqamu salata wa atu zakata. Jika mereka bertaubat menegakkan salat dan menunaikan zakat. Perhatikan menunaikan zakat sementara orang-orang yang orang-orang muslimin yang mereka tidak mau membayar zakat karena malas atau sengaja bukan karena keyakinan zakat itu bukan wajib tetap dia seorang muslim tetap dia menjadi seorang muslim nah Baik. Ini keyakinan ijma para ijma kaum muslimin, para sahabat dan juga para ulama. Kecuali jikalau dengan meyakini zakat itu bukan perkara yang wajib, maka menjadi kafir, murtad. Nah. Berarti pula demikian pula orang lain melaksanakan salat kalau mereka mengambil istimbat, fa'in tabu wa aqamu salata wa atuz zakata ikhwa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertaubat, menegakkan salat, menunaikan zakat, adalah saudara kalian sesama agama. Enam. Maka sama pula dengan perihal apa? Zakat. Kan gitu. Ini dua perintah menegakkan salat dan membayar zakat. Kalau mereka berhujjah bahwa seseorang yang menunaikan salat dengan sebab itulah menjadi saudara seislam, dengan makna yang lainnya sebaliknya barang siapa yang tidak menegakkan salat berarti dia bukan saudara se-muslim berarti bukan saudara dia se-Islam jadi kafir Kemudian lalu bagaimana dengan ayat selanjutnya? Penggalan selanjutnya wa'atu zakat dan menunaikan zakat. Padahal wallahu alam sepakat para ulama orang-orang yang tidak membayar zakat karena malas belum kafir. Tidak kafir. Berarti sama dengan orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Jika dia sengaja karena pemikiran dia bahwa asal bukan perkara yang wajib, maka menjadi kafir. Tapi karena malas, namun belum dikafirkan. Ini bantahan sanggan dari para ulama yang lainnya wallahu a'lam. Ala kuliah wa nafidin barakallahu fikum. Cukuplah kebanyakan para sahabat yang berpendapat kafirnya orang-orang yang meninggalkan sholat walaupun masih meyakini kewajibannya, ini pendapat yang sangat kuat-kuat sekali. Kita khawatir, khawatir dalam masalah ini. Nah, walaupun jumhur para ulama kita berpandangan tidak kafir selama nam masih meyakini kewajiban sholat tersebut. Wal ilmu Allah. Sehingga kesimpulannya ada pun hukum zakat tidak dikafirkan selama masih meyakini kewajibannya. Wallahu a'lam bishawab. Enam ini yang bisa kita sampaikan pada kajian sore hari ini. Dikarenakan waktu yang menghendaki untuk selesainya kajian ini. Ilahuna naktafi bihadal miqdar. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين